kula niku biasa wae urip niku wis gak usah berlebihan. Penting iso guyu barang kok halal. Mun ngandel kula. Jadi gue juga geman gede uang sing buatan tahajud. Meskipun kita daerah ini api kita itu tahajud, tapi ya tahajud itu coba dino sedang kadang. Mari Dawi Sabtu Qadir Jilani, ojo geman uang Islam terlalu istiqomah barang sunat. Engkau akhirnya dari ada sunat kau barang wajib. Akhirnya mamal, mamal ubo. Nah bosan keprok, belum. Ono wong Islam biasa tahajud, bareng suatu saat buat pengajian, buat mikir utang, setengah telu lagi turu, tapi turu ringan-ringan. Lama ini orang bisa turu, kok tahajud buang, akhirnya nganggap tahajud itu problem. Lucu <laughs> seneng itu, lama oh, ya, ini lagi turu, padahal kok tahajud buang. Mana nih rak? Terus kurang turu, ono tahajud barang kan berarti nganggap tahajud gak apa coba? Problem. Itu nak kue biasa lah. Oh, pengiran nabi ya, nulis ngerti aku lemah tahajud gak wajib. Meterun gusti muter wajib setahu. Wah, ikut jos tenan apa? Jebule saking parake pengiran malah tangi tahajud tapi ra tertekan keuangan pengiran. Saking ini nak tahajud itu ke kados dari riwayat mampu hari ya Allah anta sama wati wal arti anta nurus wati wal arti wa anta biru mau ini. Wah, iku hebat. Gusti sing dunia donya jenengan, sing joko langit bumi jenengan. Orang ana teng mriku donga jaluk duit tenang enten. Ning kono entah emosi ben apa? Eleng-eleng pokoknya intinya atiku kas bulhal apa, Tola bulat datin golek keenaan dihalalin kelawan barang sing Nah kalau suwon sangat pun ngandel kulo. Oh, setan paling mangkal nak dilawan wong mukmin seneng be barang apa. Wow kata Sabu Yazid, ada farohi ma'al khawfi minka, fa farohi ma'al amni kula munamuni wedi jenengan ternyata ijek sen ya kok paham wong istighosan nangis kabeh bariku nak mangan teh ada apa tak sithik enggak sampean jawab ya entek napa dari sapa doa munamuni wedi pangeran mau ngas nangis kula bola aku ora nangis sampean ijek ning Jawa kula sering roh ning Mekah wong nangis ning kuwak kuwak dicowo kelinangis bariku bali ning hotel wallahi di pangan roti di pangan kok neng hotel cek gue nyamilan waduh nangis ini gak bawa tak itu mau seberapa jam gimana orang barbar <laughs> waduh itu kayak tok loh tapi ya ape gue sebenarnya di gedung orang ya HP kira bro bisa nangis cuma saya pastikan sementing itu tolak bulan jatin bihalal dan apa tolak bulan jatin boleh keenaan bihalal jadi kelawan barang Nah kowe wis ngono berarti roh gawe Nabi salah sun mang mangkana fi wajada apa halamata iman. Sebagian ayat kau tuh mal iman man dia billahi Jadi wong iman ku nganti roh halawa, halawa itu manis. Oh kok iman itu problem, tapi iman ku nganti roh rasane manis. Gue berarti wes hebat, iku berarti ngasak ngrasakno ladah bil halal, ya. Ngrasakno halawatal iman. Salah itu, maca ayat ya Allah wa min ayatihi mana bil laili napa matur maturun Gusti kula sakit ilem sakit istirahat saged nglalekno utang no masalah matur nuwun Gusti nyawur dereng saged penting lali urutan deh <laughs> kula kok iso napa iso napa Bareng tangi turu ya alhamdulillah iladi ahyana badal matana. Gusti kula ini punya ya ora ana gunane, nyatane jenengan urip nomen nek. Berarti wong ora ana gunane lha iku cara jenengan ya nyatane ora gunane sing jujur kok urip nemeneh. Wis tawangi. Nangis jenenge wong bingung wis golek rokokan, wis ngopi wis. Mas Gusti rahmate jenengan rantek entek ngono kula ngomong obong bolak-balik ya ora napa entek. Kok kondang rahmate jenengan. Ngono sing aram rokok. Rokok iku haram. Lah iya mulane tak obong. <laughs> Kula niku mulak balik fatwa ngarap rokok itu dibantah. Bendera gue no kiai, senengane iku ngedaro harap, fatwa haram ya apa. Mbah kowe iku uyoi setan. Setan itu diusir ke kok nguyuh kececeran. Terus nguyuh itu jadi. Ibu yo kiai alim sebelum ngono. Kiai Toriko. Ah, oh, ah, di ndi ngono. Akhir diundang pengajian itu, nerangno lagi. Gue lembaran. ini daerah gue kan agak wong jadi nak gawe fatwa itu terus lembaran tak kirim. Ini kiai sing alim sing rokokan Oh, itu gak aku periode pertama itu wis tanduran doang gelang. <laughs> Wis gak melon najis, sing najis baku. Mergo dari kiai sing itu, berarti kena nak rokokan ngemut uyoe setan. Najis ora uyo, najis Pak. Lah iya salate nang sapa oh, jadi bareng sing kiai ngalim enak. Oh, sumpah ku periode pertama ini. Ora oh, pe bapak iki wis tanduran Magelang Bojonegoro. Gak nasi. Gak nasi gitu ya anaknya. Udah ngalim wis repot kan tadi ngalim wis. Kalau nanti kujian kalian kiai kajen, kiai rokok antus. Ini anak kok, ini nanti mau ngalim amin rokok. Ini nanti piring kiai kiai singarom. Ini kerumus iya iya iya namun kan Nah, gerak, ini ini orang nasional, ya, gerakan negara kan orang ini rokok. Lain mana apa lebih kurang? <laughs> Nah, tambah rokok berarti menetapkan rokok. Nah, tak apa mengurangi rokok. Lo kan tak kurangi, jadi gimana? Pulau lu punya cerita rokok lu bolak balik. Iya nih, pernah perlu pulau sebut nama nih. Rian bangun nih, ya agak berbeda dengan seorang kiai yang terkenal wali tapi rokokan mbak perlu engkang ngono kiai kok rokokan Peng, jari eling pangeran kon balbul berarti ngebuli pangeran <laughs> dewe mawon oh, wong rokok dari eling pangeran berarti ngebuli hmm. jadi santri-santri ini sing rokok ya Allah lah sabi makanin Allah ora ana ning tempat jadi ora kena kebulan <laughs> kena uang guys do takwil ya Iku ya bangun ya persoal sing nak ngono ya guyu ya ngomong kandanane jangan kalau ada menangi bahasa hal itu saya rokok bahasa al mahfud suatu saat itu mau kita buja buja itu mustarsi itu orang ngaram rokok masuk darah ini rokok ya ini komentarnya itu ah eh, wong iki tok sing ngaram dadi enteng lah ya, mulane kalau paling seneng ngaji wong alim nak komentar lucu maksudnya Iku ya, lho ngaji wong alim alim. jadi wong alim ora iso mbok gertak mek kitab ora iso. Nek wis. Jadi iya sih gue Tapi seneng aja nih, guyonan-guyonan mbek wong alim seneng maksudnya lucu-lucu. Iya, lucu-lucu. Jadi ini sekolah sih Lucu-lucu dan yang alim itu ya seneng guyon wow tapi guyon mau niati lazatun napa tolak lazatun apa? dihalang golek keenakan kelawan barang apa? mana Sayyidina Ali semua nunggu sampai ketika Sayyidina Umar gerah nemen gerah nemen dimintai pendapat istakhlif sebaiknya anda mengangkat khalifah itu terus beberapa sahabat di sekeliling beliau itu menyebut nama Ali Sayyidina Ali orangnya kan pinter gini gini jadi saya tidak lucu Ya nak pinter-pinter, senengnya guyon. <laughs> Rojulun fi itu apa? Sayyidina Ali itu seneng guyon. Lah ya guyon ini ana apa? Saling seneng guyon ya wau. Ngene mantune Kanjeng Nabi. Ora mau mantu kiai ya mantune. Iku kadang-kadang Nabi setengah papal jam telu jadi ya, beri ditotol Ali Ali tahajud ini. Ini ya diwari ilmu Nabi. Ini iya, ya ya anfusuna ya, biadillah kita wis ngurusi pangeran ning tangane pangeran wong kersane tahajud ya tahajud ora sampe juga apa dadi <laughs> tahajud ya ajarane nabi bantang ngene ya ajarane nabi akhirnya nabi wala musbiro nabi balik kanan terus wadoro bafakidahu nabi oh, pinter e wong guna bantang Kadri mau mantune kiai iku mantune hanya dia seneng di mantu pinter, oh seneng tuh aja. Saya ada cerita yang pinter. Jadi uang dia tuh ngasih sisa Arab toh. Ayo siapa kira percaya cerita itu ning kitab di Tiono ya Tapi kalau jauh niru bantah itu, kita ainul yakin tak sedinali seneng tahajud. Tapi terasa seneng dan adu berat itu rasa. Kalau lagi seneng ta, jete nak jumpra kok pondok-pondok semua wajib Buat buat buat buat buat. Baru rata ratange kebiar dua. <laughs> Baru akhirnya tajud lho Wah semanis pengurus. Iku terus model tajud apa jajal. Wong kok yang wah semua. Enak-enak. Lari kalau rasa seneng kalau gerakan-gerakan itu seneng. Tapi nak kiai orang sendiri istiadat, orang di monggo kemurite wis kudune dikono ngomong kabrek. <laughs> Musa piye ini zaman kodok ora tau tajus, tua-tua kapok. Terus kapok mau dhewean golek kanca. <laughs> Wong ngate kula takok, wong sebagian kiai kanca kula. Aku ora ngenyek kualat ya, aku kan padha kiai ini padha kancane. Lah santri mau diwajib lo tadi. Iku aku tak cuma dhewe aku ora salah. Lho, jebule kowe kangen pangeranmu sabar, Mas. Wah, kopi dan ternyata tak bareng wae semangat lho jebule wah. sering Seneng lho tak kok kiye-kiye. Kenapa santri buku cak ini? Kalian aku sudah Tapi aku keluar tak kok. Jadi kan alasan apa kok jarang tadi? Lo pengiran apa sih? No, pengiran pengiran kok geger. Pengiran apa sih? No, <laughs> kok apa? Tapi kadang dilakoni. lo itu udah paling apik usiri oh, sing rakonangan uang Lah ada ora tahajud kok yo. Kadang saking sirine mergo ora tau dilakoni. Sing penting suudon niku ora terap ora watake wong mukmin, suudon ora watake wong. Sekali-kali suudon ben aku Mungkin Gus Bak tahajud tak ora ngono. elek ngono.